سورة العنكبوت بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya mengatakan, kami telah beriman, dan mereka tidak diuji? ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين Dan sungguh, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar, dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Sangatlah buruk apa yang telah mereka tetapkan itu. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم Barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang, dan Dia yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين Dan barang siapa berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya, dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ Dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat kebajikan kepada kedua orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepadaku tempat kembalimu, dan aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.' والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka pasti akan kami masukkan ke dalam golongan orang-orang yang soleh. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم ۖ أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين Dan di antara manusia ada sebagian yang berkata, Kami beriman kepada Allah. Tetapi bila dia disakiti karena beriman kepada Allah, dia menganggap cobaan manusia itu sebagai siksaan Allah. Dan jika datang pertolongan dari Tuhanmu, niscaya mereka akan berkata, Sesungguhnya kami bersama kamu. Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada di dalam dada manusia? وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين Dan Allah pasti mengetahui orang-orang yang beriman, dan dia pasti mengetahui orang-orang yang munafik. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون Dan orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, Ikutilah jalan kami, dan kami akan memikul dosa-dosamu. Padahal mereka sedikit pun tidak sanggup memikul dosa-dosa mereka sendiri. Sesungguhnya mereka benar-benar pendusta. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ Dan mereka benar-benar akan memikul dosa-dosa mereka sendiri dan dosa-dosa yang lain bersama dosa mereka. Dan pada hari kiamat, mereka pasti akan ditanya tentang kebohongan yang selalu mereka ada-adakan. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون Dan sungguh, Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Maka dia tinggal bersama mereka selama seribu tahun kurang lima puluh tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar. Sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang berada di atas kapal itu dan kami jadikan peristiwa itu sebagai pelajaran bagi semua manusia.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 Dan kewajiban rasul itu hanyalah menyampaikan agama Allah dengan jelas. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير Dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian dia mengulanginya kembali? Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير Katakanlah, berjalanlah di muka bumi, maka perhatikan bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk. Kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون Allah mengazab siapa yang dia kehendaki dan memberi rahmat kepada siapa yang dia kehendaki. dan hanya kepadanya kamu akan dikembalikan. Dan kamu sama sekali tidak dapat melepaskan diri dari azab Allah, baik di bumi maupun di langit Dan tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم Dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan pertemuan dengannya, mereka berputus asa dari rahmatku, dan mereka itu akan mendapat azab yang pedih. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون Maka tidak ada jawaban kaum Ibrahim selain mengatakan, Bunuhlah atau bakarlah dia. Lalu Allah menyelamatkannya dari api. Sungguh, pada yang demikian itu pasti terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار ومأواكم النار وما لكم من ناصرين Dan Ibrahim berkata, Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah, hanya untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan dunia saja. Kemudian pada hari kiamat, sebagian kamu akan saling mengingkari dan saling mengutuk. Dan tempat kembalimu ialah neraka, dan sama sekali tidak ada penolong bagimu. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي innahu huwal azizul hakim. Maka Lut membenarkan kenabian Ibrahim. Dan Ibrahim berkata, Sesungguhnya aku harus berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku. Sungguh, dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Ya'qub. dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya. dan kami beri balasan kepadanya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat termasuk orang-orang yang soleh. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, Kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu. أَإِنَّكُمْ لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اْتِنَا بعذاب الله إن كنت من الصادقين Apakah pantas kamu mendatangi laki-laki, menyamun, dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, Datangkanlah kepada kami azab Allah, jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Qala rabbinsurni alal qawmil mufsidin. Dan Lut berdoa, Ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas golongan yang berbuat kerusakan itu. ولما جاء جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين Dan ketika para malaikat utusan kami datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira, mereka mengatakan, Sungguh, kami akan membinasakan penduduk kota Sodom ini, karena penduduknya sungguh orang-orang yang zalim. Qala inna fiha luta, qalu nahnu a'lamu biman fiha, lanunajjiyannahu wa ahlahu illa mra'atahu kanat minal ghabirin. Ibrahim berkata, Sesungguhnya di kota itu ada Lut. Para malaikat berkata, Kami lebih mengetahui siapa yang ada di dalam kota itu. Kami pasti akan menyelamatkan dia dan pengikut-pengikutnya, kecuali istrinya. Dia termasuk orang-orang yang dibinasakan. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين Dan ketika para malaikat utusan kami datang kepada Lut, dia merasa bersedih hati karena kedatangan mereka dan merasa tidak mempunyai kekuatan untuk melindungi mereka. Dan para malaikat utusan itu berkata, Janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih. Sesungguhnya kami akan menyelamatkanmu dan pengikut-pengikutmu, kecuali istrimu. Dia termasuk orang-orang yang dibinasakan. Inna munziluna ala ahli hadhihi al rijzan minas samai bima kanu yafsuqun. Sesungguhnya kami akan menurunkan azab dari langit kepada penduduk kota ini karena mereka berbuat fasik. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون Dan sungguh, tentang itu telah kami tinggalkan suatu tanda yang nyata bagi orang-orang yang mengerti. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين Dan kepada penduduk Madian, kami telah mengutus saudara mereka Su'aib. Dia berkata, Wahai kaumku, sembahlah Allah, harapkanlah pahala akhirat, dan jangan kamu berkeliaran di bumi untuk membuat kerusakan. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين Mereka mendustakan Shu'aib. maka mereka ditimpa gempa yang dahsyat maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat-tempat tinggal mereka وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين Juga ingatlah kaum Ma'ad dan Thamud. Sungguh telah nyata bagi kamu kehancuran mereka dari puing-puing tempat tinggal mereka. Setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan buruk mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah, sedangkan mereka adalah orang-orang yang berpandangan tajam. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين Dan juga Qarun, Fir'aun dan Haman. Sungguh, telah datang kepada mereka Musa dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka berlaku sombong di bumi, dan mereka orang-orang yang tidak luput dari azab Allah. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون Maka masing-masing mereka itu kami azab karena dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil. Ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur. Ada yang kami benamkan ke dalam bumi. Dan ada pula yang kami tenggelamkan. Allah sama sekali tidak berkehendak menzalimi mereka, akan tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba. sekiranya mereka mengetahui. Inna Allah ya'lamu ma yad'una min dunihi min syai'in wa huwal azizul hakim. Sungguh, Allah mengetahui apa saja yang mereka sembah selain dia, dan dia maha perkasa, maha bijaksana. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia. Dan tidak ada yang akan memahaminya, kecuali orang-orang yang berilmu. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak. Sungguh, pada yang demikian itu pasti terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Utlu ma uhiya minal kitab wa aqimis salah. Inna salata tanha wal munkar. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, solat mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu satu, dan hanya kepadanya kami berserah diri. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون Dan demikianlah kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu. Adapun orang-orang yang telah kami berikan kitab Taurat dan Injil, mereka beriman kepada Al-Quran. Dan di antara mereka orang-orang kafir Mekah, ada yang beriman kepadanya. Dan hanya orang-orang kafir yang mengingkari ayat-ayat kami. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون Dan engkau Muhammad tidak pernah membaca suatu kitab sebelum Al-Quran. Dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Hanya orang-orang yang zalim yang mengingkari ayat-ayat kami. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين Dan mereka orang-orang kafir Mekah berkata, Mengapa tidak diturunkan mukjizat-mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah Muhammad, mukjizat-mukjizat itu terserah kepada Allah. Aku hanya seorang pemberi peringatan yang jelas. Awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitab yutla alayhim inna fi dhalika larahmatan wa dhikra liqaumin yu'minun Apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan kepadamu kitab Al-Qur'an yang dibacakan kepada mereka. Sungguh, dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Qul kafa billahi baini wa bainakum shahida. Ya'lamu ma fis samawati wal ardu والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون Katakanlah Muhammad, cukuplah Allah sebagai saksi antara aku dan kamu. Dia mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Dan orang-orang yang percaya kepada yang batil dan ingkar kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang merugi. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون Dan mereka meminta kepadamu agar segera diturunkan azab Kalau bukan karena waktunya telah ditetapkan, niscaya datang azab kepada mereka. Dan azab itu pasti akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba, sedang mereka tidak menyadari. Mereka meminta kepadamu agar segera diturunkan azab. Dan sesungguhnya neraka jahanam itu pasti meliputi orang-orang kafir. Pada hari ketika azab menutup mereka dari atas dan dari bawah kaki mereka dan Allah berkata kepada mereka, rasakanlah balasan dari apa yang telah kamu kerjakan. Ya ibadiyalladzina amanu إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون Wahai hamba-hambaku yang beriman Sesungguhnya bumiku luas Maka sembahlah aku saja كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون Setiap yang bernyawa akan merasakan mati Kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, sungguh mereka akan kami tempatkan pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. Yaitu orang-orang yang bersabar dan bertawakal kepada Tuhannya. Wa min دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم Dan berapa banyak makhluk bergerak yang bernyawa, yang tidak dapat mengurus rezekinya sendiri. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan juga kepadamu. Dia maha mendengar, maha mengetahui. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan? Pasti mereka akan menjawab, Allah. maka mengapa mereka bisa dipalingkan dari kebenaran? Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Inna Allah kulli shay'in alim. Allah melapangkan rizki bagi siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya dan dia pula membatasi rizki baginya. Sungguh, Allah mengetahui segala sesuatu. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون Dan jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dari langit? Kemudian dengan air itu dihidupkannya bumi yang sudah mati. Pasti mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji hanya bagi Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Sekiranya mereka mengetahui. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون Dan apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian ikhlas kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, malah mereka kembali mempersekutukan Allah. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka. Dan silahkan mereka hidup bersenang-senang dalam kekafiran. Maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون Tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman, padahal manusia di sekitarnya saling merampok? Mengapa setelah nyata kebenaran, mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah? ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan kebohongan kepada Allah? Atau orang yang mendustakan yang hak ketika yang hak itu datang kepadanya? Bukankah dalam neraka jahanam ada tempat bagi orang-orang kafir? والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridoan kami, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh, Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Wahai anak Adam, seandainya kamu datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian kamu berjumpa denganku dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadaku, niscaya aku akan berikan kepadamu ampunan sepenuh bumi pula. Hadith Riwayat At-Tirmidhi